wa taala kembali mengucurkan mencurahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya sehingga alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam eh, program acara bedah buletin yang Insya Allah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit memperbincangkan membicarakan masalah uh, toleransi dan seputarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan kita di satu masa di mana di masa ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus seorang Rasulnya Rasul yang terakhir dan juga sekaligus Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyertakan bersama Rasul terakhir tadi satu syariat yang sempurna satu syariat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang hal ini tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan uh, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyatakan di dalam suratul Maidah ayat yang ketiga Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini itu ketika itu eh, bertepatan dengan hari Jumat dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu alaihi Majmain sedang melakukan wukuf ya di Arafah. Maka turunlah ayat yang sangat mulia ini satu ayat yang pernah diirikan ya oleh seorang Yahudi. Ada orang Yahudi ini iri uh, lapor kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala pada saat beliau memegang kekhalifahan ya pasca kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Maka orang Yahudi ini ngomong kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala ya, Bukankah telah diturunkan kepada dirimu wahai Umar dan kaum muslimin satu surat yang seandainya surat tersebut ataupun ayat tersebut turun kepada kami niscaya akan kami jadikan momentum tersebut sebagai hari raya kami ya sebagai hari raya kami yang akan senantiasa kami kenang sepanjang kehidupan kami maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau bertanya kepada orang Yahudi tadi, ya, ayat apakah itu? Maka kemudian orang Yahudi tadi menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dan seterusnya. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini maka tentunya kemudian kita bisa mengambil satu ibrah, satu pelajaran yang sangat berharga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya al yauma akmaltu lakum pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum agama kalian wa atmamtu alaikum nikmati dan telah aku cukupkan nikmatku ya kepada kalian wa raditu lakumul islam madina dan aku ridha bahwasanya Islam itu adalah uh, sebagai agama kalian maka tentunya kita akan kemudian mengambil kesimpulan Ya tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menekankan, menguatkan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, tentunya akan terbayang pada benak kita bahwa kalau begitu berarti Islam ini adalah satu agama yang mampu untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya satu agama yang mampu untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dari perkara-perkara yang sangat besar, ya, seperti e, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah kekhalifahan, ataupun masalah-masalah kepemerintahan, ya, masalah imarah, sampai perkara-perkara yang sangat kecil dan sangat sepele, yaitu seperti bagaimana kita adab buang air kecil, bagaimana kita beradab tatkala hendak masuk ke WC. Maka tentunya semuanya telah diatur. Hal ini juga pernah ditanyakan oleh salah seorang Yahudi kepada uh, salah seorang sahabat yang dia berasal dari Persia. Namanya adalah Salman Al-Farisi. Orang Yahudi tadi bertanya, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla kelas hatta al-khara'ah." Ya benarkah bahasanya Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai-sampai adab masuk ke WC? Maka kemudian Salman al-Farisi mengatakan ajal, iya, sangat benar. Kemudian Salman al-Farisi menyebutkan ya beberapa adab yang sepantasnya diperhatikan oleh seseorang lebih-lebih lagi adalah seorang muslim tatkala masuk ke WC, bagaimanakah dia ada ber uh, bagaimanakah dia ada di dalam buang air kecil ataupun buang air eh, besar. Maka kemudian beliau menyebutkan satu persatu laqad nahana ya nastaqbila al-qiblah li ghaidin au baulin. Maka yang pertama kata beliau sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk BAB ataupun buang air kecil dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Wa annastanjia bil yamin dan kami pun dilarang untuk beristinja cebok dengan menggunakan tangan kanan. Wa annastanjia bi aqalli min salasati ahjar. Dan kami pun dilarang untuk cebok dengan menggunakan batu yang jumlahnya kurang dari tiga. Wa annastanjia bi'idhamin wa rausin dan kami pun dilarang untuk uh, cebok dengan menggunakan tulang belulang dan kotoran binatang. Eh, ini diantara uh, e, berita yang sampai kepada kita tentang begitu sempurnanya syarat Islam. Sehingga bahkan yang menggambarkan kepada ini uh, kepada kita ini adalah salah seorang sahabat ya, yang beliau sekian lama menempa pelajaran-pelajaran agama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mampu menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan agama Islam. Maka kemudian beliau pun menyebutkan satu di antara contoh seperti apakah kesempurnaan agama Islam yaitu di mana bahwa agama Islam ini ternyata mengatur perkara sampai hal terkecil hal yang sepele yang mungkin bagi eh, kita pun merupakan hal yang uh, tidak enak untuk disebut sewaktu-waktu yaitu adab masuk ke WC. Namun demikian bahwa kemudian eh, Salman Al-Farisi karena ingin menunjukkan tentang kesempurnaan Islam, maka beliau pun kemudian memberikan jawabannya kepada salah seorang Yahudi yang kemudian bertanya uh, kepada beliau tentang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Andikan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengatur ya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan manusia di dunia ini baik berkaitan dengan dirinya sendiri ataupun berkaitan dengan orang lain. Baik yang berkaitan dengan sesama agamanya ataupun berkaitan dengan orang-orang yang berbeda agama maka tentulah kemudian yang akan kita dapatkan ya orang itu hidup layaknya umat barbar. Orang yang hidup semaunya sendiri tanpa aturan. Ya. Namun betapa kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kenyataannya Allah Subhanahu wa taala ya, mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul dan kemudian rasul ini diberikan berbagai macam peraturan-peraturan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada umat manusia dan lebih-lebih lagi adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada kita seluruh uh, aspek ya seluruh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan seluruh aspek ke kehidupan manusia. Maka puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang teramat sangat besar ini. Nah, bahkan kemudian ternyata bahwa e, dengan diberikannya berbagai macam peraturan-peraturan dari yang terbesar sampai yang terkecil ini, selain kita umat Islam ya, merasakan begitu indah, begitu manfaat, begitu bergunanya syarat Islam untuk kehidupan kita manusia, untuk kehidupan kita kaum muslimin pada khususnya yang tatkala kita itu menjalankan berbagai macam syariat Islam kita pun kemudian langsung merasakan ya kontan langsung merasakan manfaat pada diri kita, pada lingkungan kita, ya keluarga kita dan seterusnya. Nah, satu di antaranya adalah peraturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Rasulnya alaihi salatu Di antaranya adalah dalam masalah bagaimana e, seharusnya kita kaum muslimin berinteraksi, berhubungan, ya. baik dengan diri kita sendiri, dengan sesama kaum muslimin, bahkan dengan orang-orang non-muslim. Sehingga dengan aturan-aturan ini manakala kita melakukannya, manakala kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jelas yang akan merasakan manfaatnya bukan hanya kita. Bahkan orang-orang non-muslim sekalipun itu akan merasakan manfaat yang teramat sangat besar. Jelas contoh yang sangat konkret yaitu eh, pri kehidupan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya Ridwanullah alim ajmain ya. Yang ketika itu beliau pun juga hidup berdampingan Bukan hanya kepada orang Islam Namun juga beliau hidup berdampingan dan orang-orang non-muslim Seperti dengan orang Yahudi Orang Nasrani dan yang lainnya Maka kita lihat Kedamaian pada saat itu luar biasa ya, Kedamaian pada saat itu luar biasa Demikian juga tatkala Islam ini diamalkan oleh para pemeluknya pasca kehidupan beliau dan para sahabatnya itu kehidupan para tabiin, tabu tabiin. Dan eh, orang-orang uh, yang hidup dan mereka senantiasa mengedepankan syariat Islam maka seluruh umat manusia akan merasakan dampak kebaikan dari perilaku kaum muslimin yang mereka memang mengamalkan ajaran Islam tersebut. Nah kalau kemudian dewasa ini kita dapatkan ya, adanya keluhan baik dari kaum muslimin ya sebagian kaum muslimin sendiri ataupun dari orang-orang non muslim ya, terhadap perilaku orang-orang muslim karena memang di antara kita sekarang ini banyak yang tidak menjalankan ajaran-ajaran Islam khususnya adalah kaitannya dengan Eh, bagaimana seharusnya kita tuh berinteraksi dengan orang lain baik dengan sesama kaum muslimin ataupun kepada eh, orang-orang non muslim sehingga mereka memberikan penilaian kepada agama Islam bahasanya agama Islam itu adalah agama yang barbar dan seterusnya. Ya, ini bukan semata-mata eh, karena kesalahan Islam akan tapi ini adalah karena kesalahan pemeluknya, kesalahan kita sendiri yang belum bisa mengaplikasikan nilai-nilai uh, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sehingga yang muncul justru adalah keluhan baik dari sebagian saudara kita kaum muslimin ataupun dari eh, orang-orang uh, non muslim. Nah, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, marilah saya mengajak kepada kita semuanya, kepada saya dan juga kepada Anda sekalian ya untuk terus menerus mempelajari bagaimana pri kehidupan Rasulullah, bagaimana syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bagaimana penerapan beliau ya, terhadap syariat yang beliau sampaikan kepada kita. Bagaimana penerapan yang dilakukan oleh para sahabat Radwanullah Alim Ajmain terhadap syariat Islam. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita akan bisa uh, mengamalkan Islam ini dengan benar sehingga Eh, dalam masalah satu di antaranya dalam masalah bertoleransi pun kita akan memberikannya secara proporsional ya tidak kurang dan juga tidak berlebih. Ya. Maka dengan penjelasan di atas kita mengetahui bahasanya kalau begitu Islam adalah agama toleransi ya. Islam adalah agama toleransi dan dalam catatan sejarah sepanjang masa manakala eh, kaum muslimin itu dominan maka yang namanya stabilitas itu akan lebih dominan pula. Dan yang kita lihat bahwa orang-orang minoritas itu akan mendapatkan keamanan. Dan ini adalah fakta, ini adalah sejarah. Berbeda tatkala yang berkuasa itu adalah orang-orang non-muslim. Ya kita lihat ya. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya Ridwanul alaihim ajmain itu bisa mengembangkan dakwahnya sampai ke daratan Eropa, sampai ke Asia dan seterusnya, maka Masya Allah, keamanan itulah yang tampak. Kenapa? Karena bahwa mereka menjajakan, mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh dunia itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengajak umat manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berbeda tatkala yang berkuasa itu adalah orang-orang non-muslim maka mereka memiliki niatan lain yaitu apa? Dalam rangka ingin menguasai harta benda kaum muslimin. Sehingga kita lihat Indonesia sendiri betapa sengsaranya 350 tahun di bawah penjajahan Belanda. Dan negara-negara yang lain, negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan negara-negara Islam yang lain yang mereka di bawah penjajahan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, maka mereka diperbudak. Tidak diberikan uh, hak asasi manusia. Ya. Hak asasi manusia itu tidaklah, tidaklah diberikan kepada mereka. Sehingga tatkala kita itu sekarang mendengar uh, ada orang-orang non-muslim yang senantiasa mendengungkan ham, ham, ham, terkadang kita itu kemudian ketawa sendiri. Bisa-bisanya mereka ya, kemudian meneriakkan ham, sementara mereka sendiri adalah orang yang paling gemar melanggar akan ham itu sendiri ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah bahwa fakta tatkala kaum muslimin itu berkuasa, tatkala kaum muslimin itu mayoritas maka kehidupan orang-orang non muslim itu adalah aman. Namun bisa kita lihat tatkala kaum eh, muslimin itu adalah minoritas di mana-mana diganggu. Ya, di Indonesia saja kita lihat seperti di e, Irian misalnya. Eh, seperti di e, Maluku misalnya. Mereka diganggu. Mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Ham mereka dirampas. Nah, Islam bukanlah agama yang demikian, ya. Islam bukanlah agama yang demikian. Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Agama yang menjunjung tinggi sifat toleran kepada pemeluk agama lain. Contohnya di dalam surat Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilunakum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru ilaihim." An tabarru wa tuksitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidaklah melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang tidak memerangi dirimu, tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian. Jadi kepada orang-orang kafir yang memang tidak memerangi kita, maka kita pun juga tidak diperintahkan untuk memerangi mereka. Kita tidak diperkenankan untuk berbuat buruk kepada mereka dan bahkan Allah mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya antabarru wa tuksitu ilaihim Ya kalian berbuat baik dan adil kepada mereka. Maka ini membuktikan ya, ini membuktikan tuduhan-tuduhan yang sering dilemparkan oleh orang-orang non-muslim dan orang-orang muslim yang otaknya telah terancu karena pemikiran-pemikiran orang-orang kafir tersebut yang mengatakan bahasanya agama Islam adalah agama yang tidak mengenal toleransi, Agama Islam adalah agama intoleran. Ya. Ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Ya, tuduhan yang sangat-sangat keji yang ditujukan kepada agama Islam. Sungguh agama Islam adalah agama yang sangat mengenal arti daripada toleransi. Maka tatkala Islam ini memegang kekuasaan, sama sekali tidak melarang siapapun untuk memeluk agama yang dipilihnya. Dan bahkan penguasa Islam tidak berhak untuk memaksakan orang-orang non-muslim itu masuk ke dalam agama Islam. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa non-muslim yang mereka memaksa macam-macam paksaannya. Ya, seperti dengan cara uh, memerintah kepada kaum muslimin untuk langsung masuk kepada agama mereka ataupun melarang kaum muslimin untuk melakukan ibadah-ibadah yang memang menjadi kewajibannya. Adapun Islam tidaklah demikian. Memberikan keleluasaan seluas-luasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha Tidak ada paksaan dalam beragama. Silahkan Barang siapa yang famin sya'a fal yu'min wa sya'a fal yakfur. Siapa yang ingin beriman silahkan beriman. Dan siapa yang ingin kufur maka silahkan kufur. Namun tentunya masing-masing akan membawa akibat. Orang-orang yang beriman maka akibatnya akan Allah berikan balasan yang baik berupa surga di yaumul kiamah nanti. Dan adapun orang-orang yang kufur, ingkar kepada syarat Allah tentunya hadiahnya adalah neraka. Namun dalam kehidupan dunia maka mereka diberikan kebebasan. Ini bukti bahasanya Islam tidak pernah memaksakan kehendak. Ya la ikraha bidin kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang membunuh seorang non muslim, ya, orang barang siapa yang membunuh seorang non muslim yang sedang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dirinya tidak akan pernah mencium baunya surga. Ya Rasulullah mengancam orang muslim yang membunuh orang non-muslim yang mereka sedang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dirinya tidak akan mencium baunya surga. Padahal kata Rasulullah SAW, baunya surga itu akan bisa diraih dari jarak perjalanan 40 tahun. Masya Allah, jarak yang sangat-sangat panjang. Perjalanan yang sangat-sangat jauh. Namun itu pun akan bisa diraih bau tersebut oleh orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Maka di sini memberikan gambaran kepada kita tentang tingginya nilai toleransi yang diterapkan oleh Islam kepada kaum muslimin. Sangat jelas. Dalam riwayat yang lain dikatakan man qatala musta'manan ya, man qatala musta'manan. Barang siapa yang membunuh seorang yang sedang mendapatkan jaminan Eh, keselamatan ataupun suakal politik ataupun pada siapa yang membunuh seorang yang dia telah memiliki visa kalau zaman sekarang ini tanpa adanya sebab yang syar'i maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalil apalagi yang hendak kita tanyakan? Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Kita hendak ngeyel dari sisi mana lagi? Sehingga kita tiga-tiganya menuduh bahasanya Islam adalah agama yang intoleran. Oleh karenanya, tidaklah diperkenankan bagi kita kaum muslimin untuk membunuh, untuk menyakiti, ya, untuk mendolimi orang-orang non-muslim kalau memang tidak ada alasan yang syar'i. Apa alasan yang syar'i? Semisal kalau ada orang non-muslim yang kemudian menyakiti orang muslim, maka dia akan dikisos. Dia akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Yang hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa kekhalifahan setelahnya. Ada orang Yahudi yang melukai seorang pembantu. Maka kemudian pembantu itu pun lapor kepada Rasulullah dan Rasulullah kemudian memanggil orang Yahudi dan kembali di orang Yahudi tadi kemudian dihukum dengan yang semisal dengan apa yang telah dia perbuat. Itu pun semisal tidak lebih. Ya. Maka tidaklah benar kalau kemudian kita tatkala uh, hidup di satu negara yang kita anggap sebagai negara muslim dan kemudian tatkala kita melihat orang-orang muslim, orang-orang kafir, entah dia orang Nasrani ataupun orang lain, kemudian kita dengan serta-merta menyakiti mereka, mendolimi mereka, membunuh mereka, maka tidak boleh. Ini sungguh satu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah tidak pernah memerintahkan demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan demikian. Para sahabatnya pun juga tidak pernah memerintahkan demikian. Bahkan ketika seseorang membalas kejahatan yang dilakukan oleh mereka pun maka membalas dengan setimpal, eh, membalas dengan sepadan tidak kemudian membalas dengan berlebih. Satu contoh dalam hadis riwayat Imam Bukhari, satu saat Rasulullah SAW dan ibunda Aisyah ini sedang duduk-duduk. Maka lewatlah orang-orang Yahudi. Ya, lewatlah orang-orang Yahudi dan kemudian mereka mengatakan, "Ya Muhammad, assalamualaikum." Wahai Muhammad, kebinasaan atas kalian. Maka apa jawab Rasulullah? Waalaikumsalam. Dan kebinasaan pula untuk kalian. Sepadan. Maka kemudian Aisyah menjawabnya beda. Ya, waalaikumsalam wal laknah. Mudah-mudahan kebinasan dan laknat itu atas sekalian. Maka apa? Reaksi Rasulullah ketika mendengar ucapan Ibunda Aisyah dalam rangka menjawab ucapan asamnya, ucapan kebinasan yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi. Maka kemudian Rasul mengatakan wa asah cukuplah kamu menjawab dengan yang setimpal. Maka kemudian Aisyah protes, "Wahai Rasul, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan tadi?" Maka Rasul pun menjawab, "Aku mendengar, bukankah aku tadi sudah menjawab? wa Waalaikumsalam." Ya, dan kebinasaan pun atas kalian. Itu saja. Tidak boleh mendolimi mereka. Maka yang namanya berbuat dolim tidak boleh kita lakukan baik kepada saudara kita sesama muslim, kepada non-muslim dan bahkan kepada selainnya. Kepada binatang pun kita tidak boleh kemudian berbuat zalim. Karena sungguh hati-hatilah bagi seorang yang suka berbuat dolim kepada orang lain. Kenapa? Karena orang yang madlum itu doanya makbul. Ya, orang yang madlum itu doanya makbul. Ya Rasulullah SAW katakan dakwatun la turat ya. Aukama qala wasallam doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah doanya seorang penguasa yang adil. Doa kedua orang tua untuk anaknya ya. Doa keburukan orang tua kepada anaknya dan yang ketiga adalah doa seorang yang mazlum, seorang yang didolimi yang laisalahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun yang tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Iyyakum wa da'watal madlum." Berhati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang terdolimi. Wa in kanu kafirina, meskipun mereka adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada hijab penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan hadis ini adalah statusnya hasan, hadis yang bagus. Ya, ini e, bukti yang lain bahasanya Islam itu adalah agama yang sangat toleran sehingga tidak boleh kemudian pemeluknya berbuat dolim kepada mereka kepada orang-orang non muslim Dan juga bahwa kita kaum muslimin ini bukti yang lain diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang non muslim ya kepada tetangga yang non muslim dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada tetangga mutlak siapapun mereka dengan sabda yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir satu di antaranya adalah fal yukrim jarohu maka hendaknya dia muliakan tetangganya ya, selain kita E, memuliakan tamu kita, kemudian berkata yang baik ataupun diam, maka Rasulullah juga perintahkan kepada kita ya muliakanlah tetangganya. Sehingga orang yang tidak bisa memuliakan tetangganya apalagi kemudian menyakiti tetangganya, kata Rasulullah, wallahi wallahi wallah sampai tiga kali demi Allah demi Allah demi Allah. La yadkhulul jannah tidak akan pernah masuk ke dalam surga man la ya'manu jaruhu bawaikohu. Yaitu seseorang tetangga yang tidak pernah merasa nyaman, aman dari perbuatan jahat tetangga yang lainnya. Ya, maka kata Rasulullah, seorang tetangga yang jahat kepada tetangganya itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. dan bahwa memang berbuat jahat kepada tetangganya itu dosanya berlipat-lipat ketimbang seseorang itu berbuat jahat kepada orang lain dengan kejahatan yang sama. Sehingga suatu saat dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum zina. Maka sepakat serempak para sahabat mengatakan zina adalah haramun haramahullahu wa rasuluh. Zina adalah perbuatan haram yang Allah haramkan dan Rasulullah haramkan. Maka kemudian apa sabda Rasul berikutnya? La ar rajulu min imra'ati jarihi ataupun la la ar rajulu asrata niswatin min ghairi im, uh, imra'ati jarihi aisaru indallah. Ya, aisaru indallah min imra'ati jarihi. Ya, la ayazni rajulu asra niswatin aisaru indallahi min imra'ati jarihi. Seseorang berzina dengan sepuluh perempuan yang bukan tetangganya itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang itu berzina dengan salah seorang tetangganya. Demikian juga tatkala beliau bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum mencuri, maka sepakat. Para sahabatnya mengatakan haramahullahu wa rasuluh. Mencuri itu perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Seseorang mencuri di sepuluh rumah yang bukan tetangganya itu masih lebih ringan dosanya ketimbang seseorang mencuri namun di salah satu rumah di antara rumah-rumah tetangganya. Sungguh sangat besar ya kejahatan kepada tetangganya. Maka layaklah kemudian Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita agar memuliakan tetangganya secara mutlak. Entah dia kafir, entah dia mukmin. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang lain, Mazalat Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu anhu sayuwarrisuh." Senantiasa Jibril itu berwasiat kepada kami agar kami ber, berbuat baik kepada tetangga. Sehingga kami pun mengira bahasanya tetangga yang satu itu akan mewarisi tetangga yang lainnya. Kenapa? Karena begitu seringnya mereka Jibril berwasiat kepada Rasulullah SAW ya untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Begitulah. Dan ini bukan hanya teori, namun hal ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ini masak daging, maka tetangganya dikasih. Demikian juga beliau menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Terima. Dan ini pula yang dilakukan oleh para sahabat di antaranya yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab uh, eh, ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya ibnu Umar anaknya Umar radhiyallahu taala anhuma. Satu ketika ya beliau disembelihkan ataupun eh, pembantunya itu menyembelih kambing ya untuk dimasak bagi beliau. Maka apa? Tatkala kambing ini sudah masak, yang pertama kali beliau ingat bukan langsung menyantapnya akan tapi kemudian menanyakan kepada pembantunya ahadaita li jarinal yahud ahadaita li jarinal yahud apakah kamu telah beri hadiah dari daging ini kepada tetanggaku yang Yahudi itu sampai beliau mengulanginya kemudian apa beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zalat Jibril yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarrisu. Senantiasa Jibril itu berwasiat kepada kami agar kami berbuat baik kepada tetangga sampai sampai aku kira bahasanya seorang tetangga itu akan mewarisi tetangganya yang lainnya. Ini bukti nyata. Dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya ada Radwanullah alim ajmain, Ibnu Umar Salah seorang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan para ulama menyebutnya beliau adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Tindak tanduknya, akhlaknya, perilakunya. Maka beliau pun juga demikian. Tatkala e, pembantunya masak kambing, maka beliau yang beliau tanyakan pertama kali adalah, apakah tetanggaku yang Yahudi itu telah dikasih? Telah engkau berikan hadiah pada dirinya? Inilah kenyataan syariat Islam. Inilah kenyataan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama Islam. Begitu indahnya. Yang ini selagi menunjukkan kepada kita tentang bahwa Islam itu adalah agama yang sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi. Pula juga demikian dalam masalah pengadilan. Ya, dalam masalah pengadilan, antara orang Islam dan orang-orang non-muslim tatkala ada pertikaian misalnya, maka Islam akan mengadili dengan seadil-adilnya. Tidak kemudian semata-mata, wah karena ini orang Islam, dimenangkan, tidak. Kalau demikian keadaannya berarti dia telah berbuat dolim kepada orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang kafir lainnya. Contoh yang sangat konkret ya, kehidupan Rasulullah, para sahabatnya, diantaranya antaranya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala Ketika beliau menaklukkan uh, Palestina, uh, yang ibu kotanya adalah Yerusalem, beliau dengan tegas menjamin, ya, beliau dengan tegas menjamin orang-orang Kristen yang hidup di sana untuk bebas ya memulai agamanya Beliau pun tidak pernah memaksakan kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan bahkan Umar tidak pernah menghalang-halangi mereka untuk melakukan ritual agama-agama di tempat peribadatannya. Ya, selama mereka tidak memberontak kepada pemerintah yang sah, selama mereka memberikan jizyahnya, maka Islam akan melindungi mereka. Pemerintah Islam akan melindungi mereka. Demikian juga dalam hal menegakkan hukum. Ya, maka Islam akan menegakkan dengan seadil-adilnya, tidak pilih kasih. Wah karena ini orang Islam, ya, salah pun tidak apa-apalah dimenangkan. Tidak, tidak sama sekali. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang memang betul-betul menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. dan kebaikan-kebaikan yang lain yang sangat-sangat banyak. Ya. Seperti mem, apa namanya kita memberikan makan, memberikan minum kepada mereka. Ini satu hal yang diperbolehkan, mendakwai mereka, membantu kesulitan-kesulitan mereka. Dan seterusnya. Ala kulihal, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perbuatan baik apapun yang kita lakukan kepada mereka itu adalah dibenarkan di dalam agama. Namun ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah ya. Setelah kita mengetahui bahasanya Islam itu adalah agama yang sungguh sangat toleran Namun bahwa toleransi yang uh, kita lakukan itu tentunya memiliki batasan-batasan tertentu Tidak kemudian uh, toleransi tersebut dibiarkan secara mutlak ya. Akan tapi Ya, selagi mesti ada batasannya. Sebagaimana jangankan kepada orang kafir, toleransi kita kepada anak kita sendiri misalnya, kepada saudara kita sendiri, orang tua kita sendiri pun juga mesti ada batasnya. Itu batasnya apa? Batasnya adalah syariat Islam itu sendiri. Yang pertama bahasanya batasan eh, yang ditentukan dalam agama Islam kita seorang muslim tidak boleh mengambil orang-orang non-muslim sebagai al-jalis, sebagai teman dekat ataupun sahabat, tidak boleh. Kenapa? Karena hal ini sangat-sangat berbahaya. Tatkala seseorang itu bergaul dekat dengan mereka ini akan sangat memungkinkan ya orang Islam tadi akan terseret kepada agama mereka ataupun minimalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dan membiarkan e, kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda al-mar'u ala dini khalilih ya, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu sangat tergantung sangat terpengaruh dengan agama khalilnya, agama temannya. Maka fal yang ahadukum ilaman yukhalil. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu betul-betul memperhatikan siapakah orang yang hendak dia jadikan sebagai khalilnya, sebagai sahabatnya, sebagai teman dekatnya. Jangan sampai kemudian ya seorang muslim namun teman dekat teman dekatnya adalah orang kafir ini bahaya, sangat-sangat berbahaya. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita. Masalul jalisi soleh wasu kahamil mix wanafikil kir. Perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk itu laksana penjual minyak wangi dan peniup uh, apa namanya tukang pandai besi. Fahamil mis imma ayuhdiyaka wa imma ayat antab ta'aminhu wa imma antajidaminhu rihan taibah. Adapun ketika seseorang itu memiliki teman yang baik, yaitu laksana seorang penjual minyak wangi, maka kemungkinannya kemungkinan yang pertama dia akan memberinya. Yang kedua dia akan mudah untuk membelinya dan yang ketiga minimal dia akan senantiasa mencium bau wanginya. Adapun ketika seorang itu berteman dengan nafihil kir, ya, tukang pandai besi maka Kemungkinan yang pertama adalah yukhriqa siyabak. Seseorang tatkala dekat-dekat dengan tukang pandai besi maka akan sangat mungkin ya bajunya terbakar. Atau wa imma an tajidarihan khabisatan. Kemungkinan yang kedua dia akan senantiasa mencium bau yang sangat-sangat tidak enak yaitu bau yang busuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu jami'an. Maka selagi bahasanya e, janganlah kemudian seorang muslim itu mengambil orang-orang non-muslim sebagai teman dekatnya apalagi sebagai pemimpinnya ya apalagi sebagai pemimpinnya Hal ini ya bisa kita dapatkan banyak ayat dalam Al-Quran yang melarang kita untuk mengambil ya orang-orang Yahudi itu sebagai awliya, sebagai wali kita. Maka barang siapa yang melakukan itu berarti dia merupakan bagian dari dirinya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak boleh menjadikan mereka itu sebagai uh, tempat untuk memberikan loyalitas kita. Ya kalau seorang itu sudah dijadikan sebagai teman dekatnya, maka di antara buahnya dia tentunya akan kemudian curhat kepada mereka memberikan loyalitasnya kepada mereka, maka ini tidak akan pernah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah." Wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, juga kita tidak boleh kemudian menjadikan mereka sebagai saudara kita. Ya, kalau memang mereka bukan uh, saudara karena nasab, maka kita tidak boleh kemudian menjadikan mereka sebagai saudara bagi kita. Artinya kita tidak boleh kemudian mengatakan, wahai saudaraku, tidak boleh. Kenapa? Karena saudara itu hanya ada dua kata Ibnu Saimin rahimahullah taala. Yang pertama adalah saudara karena nasab, ya seperti adik dengan kakak dan seterusnya, anak dengan bapak. Dan yang kedua adalah saudara karena agama yang kata Rasulullah al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang satu itu merupakan saudara muslim yang lainnya. Ya. Maka persaudaraan itu adalah karena dua ini. Maka tidak ada persaudaraan yang ketiga. Kemudian bahasanya seorang muslim tidak boleh menyerupai ya perkara-perkara yang menjadi spesifikasi orang-orang non-muslim. Ya, saya ulang, seorang muslim tidak boleh menyerupai perkara-perkara yang menjadi spesifikasi orang-orang non-muslim. Misalnya orang uh, orang non muslim itu uh, tatkala misalnya ya, tatkala berjabat tangan misalnya, tatkala berjabat tangan misalnya jabatannya jabat tangannya tidak sebagaimana kita. Ya. Misalnya ada jabat tangan tertentu yang itu menjadi ciri khas mereka. Ya mungkin diputar-putar ataupun gimana, maka tidak boleh kita kemudian menirunya atau pakaian-pakaian khusus mereka, maka tidak boleh kita menirunya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha kaumin bahwa minhum." Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, yaitu menyerupai kekhususan mereka, maka dia adalah bagian dari mereka. Adapun yang bukan merupakan kekhususan mereka, maka kita sama dan mereka tidaklah mengapa. Contohnya apa? Orang kafir makan nasi, kita makan nasi, maka tidak mengapa. Orang kafir pakai celana dalam, kita pakai celana dalam, tidak mengapa. Karena itu asasnya semata-mata manfaat. Ya, itu bukan merupakan kekhususan. Kemudian berikutnya kita tidak boleh kemudian mengikuti acara-acara keagamaan aga, agama orang lain. Ya, kita tidak boleh mengikuti acara-acara keagamaan agama lain. Tidak boleh. Kita ikut uh, Natal bareng-bareng, ya. kita ikut nyanyi bareng-bareng, maka tidak boleh. Haram. Meskipun mereka sok pengen baik hati, ngikuti acara-acara ritual kita. Ya. Mereka ikut berhari raya Idul Fitri, biarkan mereka. Kita harus sadar bahasanya ini adalah satu di antara trik mereka untuk memancing kaum muslimin supaya mau ya berhari raya bersama mereka. Yang hal ini sebenarnya merupakan perkara yang lawas. Yang pada masa Rasulullah itu beliau pernah ditawari oleh orang-orang kafir. Ya untuk beribadah eh, kepada Tuhan mereka selama satu tahun dan kemudian mereka akan beribadah kepada Tuhan Rasulullah selama satu tahun. Ini sebetulnya ini adalah trik yang lawas, yang sudah lama, yang sudah basi. Namun terkadang sebagian kaum muslimin tidaklah menyadarinya. Kita tidak boleh kemudian mengucapkan, namun maaf kita tidak boleh kemudian mengikuti ritual-ritual agama orang lain. Maka dalam masalah agama kita harus tegas katakan kepada mereka lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi saya agama saya. Maka kita tidak boleh kemudian saling uh, memaksakan. Kita tidak boleh kemudian uh, menghendaki orang lain mengikuti agama kita tidak boleh. Ya. Maka dalam masalah agama kita harus tegas, ya harus tegas tidak boleh kemudian uh, kita pun berkolaborasi dengan mereka. Tidak boleh. Ini seperti ini namanya tidak toleransi. Anggapan orang ini toleransi kepada mereka namun dirinya berarti tidak toleransi kepada agamanya sendiri. Dan juga di antara hal yang dilarang dalam agama adalah mengucapkan selamat ya atas hari raya ataupun hari-hari besar yang dimiliki oleh eh, agama-agama uh, lain. Dan ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau uh, Ahkamu Ahli Dhimmah dikatakan sepakat para ulama bahwa seseorang tidak boleh mengucapkan selamat kepada eh, hari-hari besar agama lain. Ya. Dan juga tatkala Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala ditanya tentang hukum mengucapkan selamat kepada agama lain eh, apa namanya persisnya adalah mengucapkan selamat Natal dan juga ucapan-ucapan yang lain kepada orang Nasrani dan eh, orang-orang kafir lainnya maka kata beliau haram tidak boleh sepakat para ulama mengatakan tidak boleh ini kata beliau demikian juga jenah daimah ya komisi uh, fatwa yang ada di Saudi Arabia tatkala ditanya masalah ini maka mereka pun juga mengatakan haram tidak boleh seorang muslim e, mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain yang sedang memperingati ataupun sedang uh, menjalankan ritual agama mereka tidak boleh demikian juga yang telah difatwakan oleh MUI ya kurang lebih uh, tahun 81 yang ditandatangani oleh ketua dan wakilnya bahasanya MUI melarang kaum muslimin untuk mengucapkan selamat Natal dan ucapan-ucapan yang lain kepada orang-orang e, non-muslim tatkala mereka sedang melakukan ritual agamanya. Nah mungkin di antara kita ada yang mengatakan, lu, tapi kok si fulan itu orang yang dikatakan ulama kok memperbolehkan? Ya itu kita anggap saja adalah ucapan yang ganjil. Apakah kita hendak membandingkan antara ulama, antara seorang yang dikatakan sebagai ulama, apakah dia sungguhnya ulam atau ataukah bukan dengan semisal Ibnul Qayyim dengan semisal Ibnul uh, Jauzi dengan semisal Ibnu Saimin dan yang lainnya apa kita tidak bandingkan dengan mereka jauh jauh sekali maka tentunya kita akan lebih percaya kepada ucapan mereka rahimahum, rahimahumullah jami'an ketimbang uh, ucapan orang yang disebut sebagai ulama tapi kita tidak tahu apakah dia ulama ataukah tidak ulama. Ya mungkin demikian ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan akan semakin memantapkan kita ya untuk menjaga akidah kita dari kotornya ajaran-ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat Muslim, pendengar radio Muslim yang berbahagia dimanapun Anda berada Alhamdulillah baru saja telah kita simak bersama sesi pertama dari kajian ini Ini kajian bedah Buletin Al-Tahid dengan pembahasan Islam dan Toleransi dengan judul Jangan Sampai Kebablasan Dan kepada Sobat Muslim, pendengar radio Muslim yang ingin melayangkan pertanyaan Kami persilakan Anda untuk mengirimkan pertanyaan Anda di nomor kami di 082327275333. Dan alhamdulillah Ustadz telah masuk dua pertanyaan di meja radio Muslim. Langsung saya bacakan ya Ustadz. Ya, ya betul. Eh, mungkin ini tidak terlalu berkaitan dengan tema, namun coba saya bacakan. Pertanyaan ya. pertama dari hamba Allah di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, baru-baru ini terjadi di masjid di dekat rumah saya perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri tidak menghadirinya karena meyakini bahwa perkara tersebut adalah perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya. Namun di pagi harinya saya mendapatkan bingkisan makanan dari panitia penyelenggara. Bagaimana hukum memakan makanan tersebut Ustadz? Mohon jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Uh, saudaraku yang saya muliakan rahimakumullah bahwa makanan-makanan yang diberikan kepada kita baik dia uh, oleh orang non muslim ataupun oleh orang muslim selama makanan tadi disembelih dengan cara yang benar. Kalau kita tahu menyembelihnya atau makanan tersebut bukanlah makanan yang ditujukan untuk persembahan-persembahan, maka makanan tersebut adalah makanan yang halal untuk kita makan. Apa contohnya? Di sebagian eh, tradisi kaum muslimin itu ada mereka yang menyembelih semisal ayam jantan itu untuk arwah Rasul ya dan saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri menyembelih seekor ayam jantan ini katanya untuk arwah Rasul yang ini untuk sukuan yang ini untuk arwah Rasul maka kalau demikian keadaannya haram bagi kita untuk untuk memakannya kenapa karena dia menyembelihnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala meskipun menyembelihnya membaca basmalah namun bagaimana tatkala kita tidak tahu apakah uh, kemudian makanan ini ataupun misalnya kalau sembelihan itu dibaca bismillah padanya ataukah tidak, kemudian ini dipersembahkan untuk selain Allah ataukah tidak, maka kata Rasulullah SAW, bacalah bismillah dan makanlah. Ya, kita khusnudan kepada mereka. Selama sembelihan itu berasal dari saudara kita kaum muslimin ataupun dari ahli kitab. Ataupun adapun kalau sembelihan itu dari orang-orang e, musyrik seperti orang Hindu memberi makanan kepada kita, maka uh, memberikan daging kepada kita maka dagingnya kalau itu yang nyembelih mereka sendiri maka haram untuk dimakan. Karena yang Allah katakan dalam Al-Qur'an adalah bahasanya makanan ahli kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Ya, apalagi kemudian sekedar seperti nasi, eh, sekedar seperti roti maka itu adalah halal untuk dimakan. Wallahu taala alam. Baik jazakallahu khairan Ustaz eh, atas ya, jawaban dari pertanyaan pertama dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja pada sebuah perusahaan yang atasan saya adalah seseorang yang beragama Nasrani. Masalahnya adalah beliau menghendaki bawahannya termasuk saya untuk mengucapkan selamat hari raya kepadanya. Saya bingung bagaimana menyikapi hal ini. Mohon bantuannya Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba' Sampaikanlah dengan cara yang santun, dengan cara yang sebaik mungkin kepada mereka bahwa agama kami tidaklah memperkenankan bagi kami untuk mengucapkan ucapan selamat seperti ini kepada agama lain dan bentuk toleransi saya kepada Anda misalnya silahkan Anda mau merayakan perayaan Anda monggo saja atau bahkan mungkin kalau Anda ingin menambahnya maukah kira-kira Anda pada saat ini mengucapkan dua kalimat syahadah coba Anda bilang kepada mereka kalau memang Anda adalah seorang toleran eh, dan tidak membatasi toleransi maka tolong sekarang Anda mau tidak membaca dua kalimat syahadat di depan saya. Ya. Kalau mereka mengatakan, wah oh, tidak mau, ya. kan ini e, akan mengganggu akidah saya. Maka demikian juga Anda katakan, kalau Anda tidak mau karena ini dianggap sebagai e, mengganggu akidah Anda, maka saya pun juga tidak mau karena ini mengganggu akidah saya. Ya, mungkin kurang lebih e, kontennya demikian, namun masalah bahasa monggo e, antum ya panjenengan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah Ustaz atas Amin. jawaban dari pertanyaan yang kedua dan kita beranjak ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan, pertanyaan yang ketiga pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memahami bahwa seseorang yang sudah mandi janabat karena hadas besar, maka menggugurkan kewajibannya untuk berwudu sebelum sholat. Yang saya ingin tanyakan adalah, bagaimana jika dalam proses mandi janabah tersebut, seseorang tersebut buang air kecil, lalu kemudian meneruskan mandinya? Apakah setelah selesai mandi, dia tetap wajib untuk berwudu jika hendak sholat? Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah haula quwata illa billah wa ba'd. Kalau kemudian kencingnya itu di akhir mandi. Ya, misalnya kencingnya di akhir mandi dan setelah itu sudah tidak mandi lagi, maka berarti Anda harus berwudu terlebih dahulu. Namun kalau kencingnya itu betul-betul di tengah mandi dan setelah kencing itu Anda masih mengguyur uh, dengan air dari ujung rambut ke ujung kaki, maka Anda tidak perlu kemudian berwudu kembali. Karena kata Rasulullah SAW, wudhu manakah yang lebih sempurna ketimbang mandi? Tidak ada. Ya. Maka kalau kemudian seseorang itu diperintahkan untuk berwudhu sebelum mandi itu sunnah. Di antara sunnah-sunnah mandi janabah. Bukan berarti bahasanya wudhu di situ merupakan eh, apa namanya merupakan sebab sahnya mandi bukan. Itu adalah sunnah mandi janabah. Jadi sekali lagi bahwa manakala Anda di tengah-tengah mandi itu kencing, ya, misalnya, dan setelah itu masih mengguyur dengan air dari eh, ujung rambut sampai ujung kaki, maka Anda tidak perlu berwudu kembali. Wallahu ta'ala Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban Amin, dari eh, pertanyaan-pertanyaan uh, telah disampaikan dan uh, sebelum diakhiri kami mohonkan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ba'd Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah uh, Ini hanya sekedar menggarisbawahi dari apa yang telah kita sampaikan di muka bahwa Islam adalah agama yang sangat-sangat menghargai yang namanya toleransi. Tenggang rasa itu sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Namun demikian bahwa toleransi yang ada di dalam Islam itu tentunya memiliki batasan-batasan tertentu. Dan batasan-batasannya adalah berupa syariat agama Islam ini. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah berusahalah kita semuanya untuk terus menggali ilmu yang ada di dalam agama Islam ini. Sehingga tatkala kita menjalankan satu hal yang bernilai toleransi, kemudian toleransi itu sampai mana? Kita harus ketahui, jangan sampai kemudian kebablasan. Ya, merambah pada perkara-perkara yang tidak sepantasnya kita memberikan toleransinya, ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara demikian eh, perjalanan kehidupan kita akan mendatangkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan keberkahan untuk kita dan juga untuk umat manusia di muka bumi ini. Ya, demikian wasallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Falyatafaddal mashkura.